Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan. Kapankah malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW dahulu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang sahih. Suatu saat Rasulullah SAW keluar ingin mengabarkan kepada para sahabat tentang kapan malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, Inni kharajtu liukhbirakum bilailatil qadar. Fatalaha fulan wa fulan farufiat. Kata Nabi SAW, saya keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang kapan malam Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan sedang bertengkar. Farufiat. Maka diangkatlah pengetahuan tentang Lailatul Qadar tersebut. Wa asa ayyakuna khairan lakum. Kata Nabi, semoga dengan diangkatnya kabar pemberitahuan kapan Lailatul Qadar itu lebih baik bagi kalian. Dan ini kata para ulama, inilah sebab yang buruk bisa diangkatnya rahmat Allah gara-gara pertengkaran. Lihat, tadinya Lailatul Qadar diberitahu oleh Allah kepada Nabi dan Nabi sudah keluar untuk mengabarkan kepada para sahabat. Tiba-tiba ada dua orang sahabat bertengkar. Saling mencerca di antara mereka, maka Allah menjadikan Nabi lupa tentang malam Lailatul Qadar tersebut. Rahmat Allah diangkat. Sehingga para ulama menyebutkan hati-hati pertengkaran berusaha kita jauhi. Baik pertengkaran skala besar maupun pertengkaran skala kecil. Maksud saya pertengkaran skala kecil apa? Dalam rumah tangga. Kalau kita bertengkar suami istri, akan banyak rahmat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertengkar ribut sedikit-sedikit ribut, tidak sabar dengan istri marah-marah, omel-omelan, bertengkar. Banyak rahmat Allah kebaikan yang seharusnya Allah turunkan kepada rumah tersebut terangkat. Kenapa? Gara-gara pertengkaran yang tidak kita sabari. Oleh karenanya kita berusaha mengecilkan pertengkaran. Baik dalam skala kecil, skala rumah tangga, apalagi skala yang yang besar. Berusaha bertutur kata halus, berusaha menasihati dengan cara yang baik. Nahi mungkar harus tetap dikerjakan. Menegur kesalahan orang harus tetap dikerjakan, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan maki-maki. Mereka juga saudara kita sama kaum muslimin. Akhirnya tidak diketahui kapan Lailatul Qadar. Tetapi Nabi saw Alaihi Wasallam menyatakan iltamisuha fil ashr awakhir fil witr fil ashr akhir, min Ramadan. Kata Nabi SAW, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yaitu malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Ini salah satunya adalah Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita lihat juga kalau di Masjid Nabawi malam ganjil lebih ramai daripada malam malam genap. Sekarang malam ganjil tersebut malam yang mana? Para ulama membahas juga masalah ini. Kita dapati sebagian salaf bersumpah seperti Ubay bin Ka'ab dalam Sahih Muslim. Ada seorang datang menemui Ibnu Mas'ud bertanya tentang Lailatul Qadar. Maka Ibnu Mas'ud, seorang sahabat senior, dia mengatakan apa? Kumil haul kullahu tusib Lailatul Qadar. Kata dia, sudah kamu itu sholat malam setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. <laughs> Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Akhirnya dilaporkan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Wahai Ubay, saya tadi ketemu saudaramu Ibnu Mas'ud, dia bilang salat malam setahun penuh pasti malam Lailatul Qadar dapat." Akhirnya kata Ubay bin Ka'ab rahimahullah, rahimahullah Abu Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Abdullah bin Mas'ud. Sungguhnya dia tahu kapan malam Lailatul Qadar. Akan tapi dia tidak mau kalian tatakilun. Tidak mau kalian bersandar. Kalau ketahuan kapan malamnya, kalian lain-lainnya malas. Cuma malam itu saja yang kalian semangat. Oleh karena dia bilang, sudah kamu sholat malam setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. <laughs> Bukan cuma bulan Ramadan, tapi setahun penuh sholat malam. Akhirnya Ubay bin Ka'an mengatakan, Wallahi, demi Allah, saya tahu malam tersebut adalah malam ke-27. Dan Ibnu Mas'ud pun tahu malam tersebut malam 27, malam Lailatul Qadar. Ini pendapat sebagian salaf, mereka bersumpah bahwasanya malam Lailatul Qadar malam ke-27. Ternyata dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, malam Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam 21. Rasulullah SAW di awal-awal iktikaf, di syariatnya iktikaf, Rasulullah SAW iktikaf di 10 malam pertama. Mencari Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW membuat semacam kemah-kemahan dalam masjid. Kemudian dia masuk dalam masjid. Kemudian dia iktikaf. Ternyata malaikat Jibril datang setelah 10 malam lewat kata malaikat Jibril, malam Lailatul Qadar di depanmu. Rasulullah itikaf lagi lanjutkan 10 malam yang kedua. Kemudian ternyata setelah lewat 10 malam ke-20 Besoknya Malaikat Jibril mengatakan malam Lailatul Qadar di depanmu lagi. Berarti 10 malam yang terakhir. Rasulullah SAW melanjutkan lagi itikafnya. Tatkala itu, di pagi malam ke-20, ternyata di malam ke-20 Rasulullah SAW mimpi. Rasulullah SAW mimpi bahwasanya dia sujud di malam Lailatul Qadar dan sujud di tanah yang basah. Dan dia kabarkan kepada para sahabat. Kata Nabi, saya melihat tadi malam. Saya bermimpi bahwasanya saya sholat di malam Lailatul Qadar pagi harinya saya sholat di tanah yang basah. Padahal tidak ada hujan tatkala itu. Rasulullah mengatakan demikian, dia mimpi di malam ke-20, 20 pagi harinya, dia kabarkan kepada para sahabat. Ternyata benar, besoknya 21 turun hujan. Dan Rasulullah SAW sholat subuh, kemudian kata Abu Sa'id al-Khudri, saya melihat dahi beliau terkena tanah yang basah. Padahal sebelumnya nggak ada hujan. Berarti tadi malam, malam 21, malam Lailatul Qadar. Dari sini sebagian ulama seperti Al-Hafidh Ibn Hajar, seingat saya Al-Hafidh Ibn Hajar, dan juga seperti ulama muasirin seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menyatakan, malam Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam 21 sebagaimana hadis yang sahih. Dan malam Lailatul Qadar juga pernah terjadi pada malam 27 sebagaimana sumpahnya sahabat. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dan juga Ibnu Hajar bahwasanya yang benar malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, tidak bisa dipastikan. Bisa jadi tahun ini malam ke-21, bisa jadi tahun ke depan malam 23, bisa jadi tahun ke berikutnya malam 29, bisa jadi berikutnya malam 27, bisa jadi berikutnya malam 25. Kita nggak tahu kapan. Oleh karenanya, barang siapa yang sholat, ya beribadah dengan ibadah yang full, benar-benar ibadah serius, di malam-malam ganjil, 10 malam yang terakhir, dia pasti ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan itu hikmahnya di antara makanya tatkala Nabi dilupakan dengan malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW mengatakan, wa asa ayyakuna khairan lakum. Mudah-mudahan nilai baik bagi kalian. Karena tatkala kita tidak mengetahui kapan malam Lailatul Qadar, maka kita banyak beribadah di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Hanya saja para ulama menyatakan arja Laila, malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah malam 27. Kenapa sahabat tadi sumpah? Ubay bin Ka'ab dia mengatakan, "Wallahi saya tahu malam tersebut adalah malam 27." Oleh karenanya sangat diharapkan malam ke-27 meskipun tidak bisa dipastikan. Karena pendapat yang rajih tadi malam Lailatul Qadar berpindah-pindah, tapi sangat diharapkan malam ke-27. Bahkan sebagian orang menggunakan hitungan-hitungan dalam surat dan ini bukan tafsir tapi sekedar mereka mencari-cari rahasia Al-Qur'an. <laughs> Seperti mereka mengatakan apa? Lailatul Qadar disebutkan dalam surat Al-Qadar tiga kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pertama, wa ma Lailatul Qadar kedua kali. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Berapa kali disebutkan? Tiga kali. Lailatul Qadar jumlahnya sembilan huruf. La, ya, la, ta, alif, lam, kof, dal, ro. Lailatul Qadar sembilan. Tiga kali sembilan sama dengan dua puluh tujuh. Ini bukan tafsir. Sekedar mereka bilang, ini insya Allah dua puluh tujuh. Kenapa? Coba perhatikan katanya. Sebagian orang menyebutkan demikian. Ada yang mengatakan demikian gila. Coba hitung huruf dari inna anzalnahu sampai salamun hiya hatta hiya ini kembali kepada Lailatul Qadar. Inilah penyebutan Lailatul Qadar yang terakhir. Salamun hiya dia ini domir kembali kepada Lailatul Qadar. Kalau antum antum hitung kalimatnya ini, dia adalah kalimat yang ke-27. Inna satu, anzalnahu dua, Lailatu tiga, Al-Qadar, dan seterusnya. Nanti antum hitung, dia yang nomor 27. Namun Allah alam besoap. ini semua bukan tafsir, ini sekedar penyebutan sebagian orang. Mencoba-coba menguatkan bahwasanya malam Lailatul Qadar dan malam 27. Akan tapi Allah alam besok yang benar tadi yang telah kita sampaikan, pernah malam Lailatul Qadar turun malam 21 dan pernah malam Lailatul Qadar di zaman Nabi turun pada malam 27. Ini menunjukkan malam Lailatul Qadar turun pada malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Oleh karenanya kita semangat untuk beribadah di malam-malam ganjil, di malam Lailatul Qadar. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.